sekaligus itu menunjukkan istimbal kesimpulan-kesimpulan beliau terhadap hadis dan fikih beliau terhadap hadis yang beliau riwayatkan. Di sini sebuah bab bab tahridin Nabi sallallahu alaihi wasallam wafda Abdul Qais ala an yahfazu al-iman wal ilm wa yukhbiru man wara'ahum. Bab tentang dorongan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap putusan Abdul Qais untuk ayahfazu al-ilm ayahfazu al-iman wal-ilm untuk mereka mau menghafal iman dan ilmu karena memang ta'lim itu ta'limul iman wa ta'limul ilm ta'allumul iman wa ta'allumul ilm belajar iman dan belajar ilmu dia harus beriman terlebih dahulu. Beriman kepada Allah Ta'ala, beriman terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia mempelajari ilmu yang ada padanya. Dan itu tidak sekedar dia mempelajari saja, mendengar saja, Bahkan tidak cukup hanya ditulis saja namun ayah fadhu hendaklah dia menghafalnya. ayah fadhu al-iman wal ilm wa yukhbiru man wara'ahum. Tidak berhenti pada dirinya saja dia menghafal il, iman dan ilmu tersebut tapi kemudian ayuh biru hendaklah dia menyampaikannya man wara'ahum kepada orang-orang yang ada di belakang dia keluarganya istrinya, anak-anaknya, lingkungannya, masyarakatnya, man wara'ahum yang ada di belakang mereka. Ini bab yang beliau letakkan untuk hadis yang akan beliau riwayatkan. Menunjukkan betapa ini adalah satu masalah yang penting yaitu seseorang ayahfaz al-iman wal ilm menghafal iman dan ilmu dan kemudian menyampaikannya sebagai bentuk tanggung jawab dia ambil khusus apabila dia sebagai seorang kepala rumah tangga sebagai seorang suami sebagai bagian dari ar-rijal yang diberi, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ar-rijal qawwamuna ala an-nisa dia punya tanggung jawab untuk ikhbarul ilm menyampaikan ilmu yang dia dapatkan kepada mereka. Kemudian sebelum meriwayatkan hadis Al-Bukhari menyebutkan perkataan seorang sahabat yang ini merupakan rangkaian hadis yang sahih juga sebenarnya di mana di bab atau tempat lainnya Al-Bukhari meriwayatkan perkataan sahabat ini secara lengkap secara marfu dengan sanad yang marfu hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu beliau menukil perkataan sahabat ini wa qala Malik ibn al-Huwairith qala lana an-nabi sallallahu alaihi wasallam kata sahabat Malik bin al-Huwairith bahwa Nabi berkata kepada kami yakni Malik Malik bin Huwairith ini datang kepada Rasul bersama sejumlah sahabat yang lainnya untuk belajar untuk mendengar ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama beberapa hari. Kemudian setelah beliau melihat mereka cukup lama tinggal bersama bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sudah mulai rindu dengan keluarga yang mereka tinggal, maka Nabi mengatakan ucapan ini. Qala Nabi an sallallahu alaihi wasallam irji'u ila ahlikum fa'allimuhum Kembalilah kalian kepada keluarga kalian fa'allimuhum dan ajarilah mereka tanggung jawab setelah dia belajar ilmu ya disuruh kembali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah masing-masing apa tanggung jawabnya fa'allimuhum berilah pengajaran kepada mereka. Ajarkanlah ilmu yang sudah kamu pahami, sudah kamu nam, hafalkan kepada mereka. Kemudian Al-Bukhari Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Gundar qala haddatsana Syu'bah An Abi Jamrah qala kuntu utarjimu baina Abbas wa baina an-nas Abbas wa illa huwa Ibnu Abbas Nah, kata Abu Jamrah beliau sebagai mutarjim antara sahabat Abdullah bin Abbas dengan bainan nas mutarjim di sini menyampaikan suara suara sahabat Ibnu Abbas kepada umat yang ada pada para pendengar yang datang kepada beliau faqala إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه wasallam. Ibn Abbas menyampaikan kisahnya, menyampaikan hadis yang beliau dengar dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, sesungguhnya utusan Abdul Qais datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakala manil wafdu Aumanil qaum qalu Rabi'ah faqala marhaban bil qaum au bil wafdi ghaira khazaya walan nadama. Ketika utusan ini datang kepada mereka maka Nabi bertanya siapa utusan ini atau siapa kaum ini? Qalu Rabi'ah. Mereka menyatakan Rabi'ah. yakni kami dari Bani Rabi'ah maka disambut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala marhaban bil qaum au bil wafdi. Iya, marhaban beradab atau dengan para kaum ini atau al wafdi para utusan. Ghaira khazaya wala nadama. Sambutan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam Qalu inna na'tika min syukkatin ba'idah wa bainana wa bainaka hadzal hayy min kuffari mudar Maka kata Wafdi Abdul Qais mereka menerangkan maksud kedatangan mereka menjelaskan kenapa mereka harus datang pada kesempatan itu. Apa tujuannya? Apa latar belakangnya? Maka mereka menjelaskan inna na'tika min syubqatin baidah. Kami datang kepada engkau ya Rasul dari daerah yang jauh. Dari lembah yang jauh. Wa bainana wa bainaka hadzal hayy. Sementara antara tempat tinggal kami, desa kami, kampung kami dengan engkau ya Rasulullah dengan Madinah hadal hay terdapat kabilah ini siapa itu min kuffari mudar kabilah kafir yaitu kafir bani mudar nah sehingga mereka terhalang untuk bisa datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena harus melewati kampungnya Bani Mudar yang mereka itu masih ka, masih kafir wala nastati an na'tiyaka illa fi syahri haram. Maka kami tidak bisa datang kepada engkau ya Rasul kecuali pada bulan haram. Karena di kalangan jahiliyah pun mereka mengetahui dan menghormati bulan-bulan haram. Iya. Bulan-bulan haram mereka tahu pada bulan itu tidak boleh terjadi kezaliman. Tidak boleh terjadi peperangan. Kalau sudah bulan haram, iya, yaitu bulan apa saja? Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram dan bulan Rajab, empat bulan dalam setahun mereka pada bulan-bulan tersebut tidak boleh terjadi apa? peperangan apapun, penyerangan apapun. Nah, tidak boleh bahkan terjadi kezaliman apapun di bulan-bulan tersebut. Sehingga termasuk Bani Rabi'ah, Bani Abdul Qais ini bisa memanfaatkannya. Iya, orang-orang kafir melihat kaum muslimin dibiarkan oleh mereka pada bulan-bulan tersebut. Tidak karena apa? Mereka faham tidak boleh terjadi peperangan pada bulan itu. Hanya saja kadang-kadang mereka karena hawa nafsu, ya. Kalau terpaksa butuh perang, ya, harus perang nih saat ini, nggak boleh ditunda. Maka supaya tidak melanggar aturan, bulan haramnya yang digeser oleh mereka. Iya, bulan haramnya yang digeser. Misalnya ini sekarang bulan Muharram contohnya. Karena ada kepentingan, sekarang bukan bulan Muharram. Diganti menjadi bulan Safar. Iya, yang dikenal dengan apa? An-Nasi mengganti-ganti bulan bulan yang ada sehingga mereka meletakkan bulan-bulan itu sesuai dengan kemauan mereka. Fa'asyahid adalah dari penjelasan ini Bani Rabi'ah tidak bisa setiap saat, setiap waktu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena terhalangi oleh kampungnya Bani Mudhar yang kafir. Nah, mereka bisa dengan aman ya bisa dengan aman melalui kampung mereka yang kafir ini pada bulan-bulan haram. Fala nastati an natiyaka illa fi syahrin haram. Famurna bi amrin nukhbiru bihi man wara'ana nadkhul bihi al jannah. Subhanallah. Niat sidqul iman, kejujuran iman mereka ya ikhwan. Maka setelah mereka menjelaskan kenapa mereka datang pada bulan itu, mereka sebutkan bahwa tidak bisa mereka datang setiap saat, setiap waktu, kecuali pada bulan-bulan tertentu saja. Kemudian mereka menjelaskan tujuannya. Maka famurna bi amrin, perintahkan kami ya, ya, Rasul dengan sebuah perintah, nukhbir bihi man waro'ana. Yang dengan perintah itu kami akan menyampaikannya kepada orang yang di belakang kami. Iya, kampung kami, desa kami, masyarakat kami, keluarga kami. Apa tujuannya? nadkhul bihi al-jannah. Yang dengan itu kami bisa masuk al-jannah. Tujuan yang sangat tinggi. Tujuan yang sangat mulia. Tujuan yang sangat luhur. Maka inilah yang hendaknya diletakkan oleh setiap para talabul ilm. Ini ada yang bersuara. Rekamannya ada yang bersuara. Betul suara lain maksudnya. Nah, dengan tujuan yang sangat mulia ini, maka hendaklah ini yang menjadi tujuan setiap para talabatul ilm. Yakni apa? Tidak ada tujuan lain, bukan karena kepentingan dunia, bukan karena ketenaran, ya, bukan karena ingin meraih sebuah kedudukan atau jabatan tertentu atau ingin dia mendapatkan pekerjaan tertentu tapi semata-mata nadhul bihi al jannah dengan itu saya bisa masuk atau kami bisa masuk al jannah apa tujuan dia belajar apa tujuan dia ta'allum apa tujuan dia menghafal selama ini apa tujuan nanti dia berdakwah menyampaikan ilmu yang ada padanya kepada umat nadhul bihi al jannah dengan itu kami bisa masuk al-jannah. Sebuah tujuan yang sangat mulia. Nah, fa'amarahum bi arba wa nahahum an arba. Kemudian Rasulullah memerintahkan mereka dengan empat perkara dan melarang mereka dari, dari empat perkara. Ada wadi agama. Agama tidak lain berisi al-awamir والنواهي قال أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده Maka Nabi memerintahkan mereka dengan iman kepada Allah satu-satunya. Pertama kali diajari iman. Karena ini prinsip yang sangat penting dalam dinuna. Nah, iman kepada Allah Ta'ala satu-satunya tauhidullah taala yang dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ayu syai'in afdal maka pertama kali beliau menjawab al-imanu billah Qala hal tadruna mal imanu billahi wahdah tahukah kalian apa itu iman kepada Allah satu-satunya Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian dirinci, dijelaskan dan dijabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa saum Ramadan wa tu'tu al-khumusa minal maghnam. Ini rincian apa itu al-iman billahi ta'ala. Wa nahahum anid dabba wal hantam wal muzaffat qala syu'ba ribama qala an-naqir wa ribama qala al Kemudian Rasulullah melarang mereka dari ad-dabba dan dari al-hantam dan dari al-muzaffat Kemudian yang keempat An-Naqir atau Al-Muqayyar. Ini semua adalah nama-nama bejana, ya, tempat air, penampungan air, wadah begitu. Yang apabila anggur diletakkan di situ dengan tujuan dijadikan nabi itu menjadi lebih cepat prosesnya tidak hanya sekedar menjadi nabi tapi cepat menjadi khamr. Karena sebelum menjadi khamr dia menjadi nabi terlebih dahulu. Nah, kalau diletakkan di tempat-tempat ini dia lebih cepat untuk menjadi khamr. Sehingga dikira itu masih nabi, ternyata sudah menjadi khamr. Maka dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah beliau mengajari mereka, memerintahkan mereka dengan empat perkara tadi dan melarang mereka dengan dari empat perkara tadi Qala ihfazuhu wa akhbiruhu man wara'akum. Iya. Bila bersabda, hafalkan oleh kalian. Apa yang sudah diterangkan tadi? Yang sudah dijelaskan tadi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Tentu saja al-hifz itu ada hifz sudur ada hifz al-kitabah eh? nah wa akhbiruhu man wara'akum nggak cukup sampai di situ saja tapi kemudian apa beritakanlah ini apa yang sudah kalian pelajari ini apa yang sudah kalian fahami ini dan sudah kalian hafal akhbiruhu man wara'akum beritakan kepada orang yang ada di belakang kalian ini syahid dari bab Al-Bukhari rahimahullah telah meriwayatkan hadis ini. Hadis yang beriwayat ini tergantung sekian masail, tergantung sekian pembahasan. Salah satunya adalah yang beliau garis bawahi, yang beliau tekankan pada bab atau yang terkait dengan kitabul ilm ini adalah bagian terakhir dari hadis ini, yaitu ihfazuhu wa akhbiruhu man wara'akum. Wa illa Al-Bukhari telah meriwayatkan sebelum di kitabul ilm meriwayatkannya di kitabul iman Beliau telah meriwayatkannya dengan apa? Kita, di Kitabul Iman. Yaitu pada bab Al-Khumus minal Magnan minal Iman. Karena ini pun terkait dengan pembahasan tentang Al-Iman. Nah, yang terkait dengan Kitabul Ilm adalah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada wafdi Abdul Qais setelah mereka datang dan menjelaskan maksud kedatangan beliau, kedatangan mereka kepada Rasul, kemudian diajari ilmu, diterangkan ilmu kepada mereka, diterangkan iman dan ilmu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada mereka, "Ihfazuhu wa akhbiruhu man wara'akum." Ya, maka hafalkanlah. Maka Kemudian apa? Setelah itu beritakanlah kepada orang-orang yang ada di belakang mereka. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahmukumullah. Hadis ini di samping menunjukkan kepada kita tentang sebuah adab min adab talabul ilm yaitu al-hifz, hifzul ilm. Ini termasuk di antara adab seorang talibul ilm di dalam dia belajar tidaklah dia menyia-nyiakan ilmu begitu saja. Kemudian di antara adab talabul ilm yang ditunjukkan oleh hadis ini pula tanggung jawab untuk menyampaikan ilmu itu kepada umat, bil khusus yang paling utama adalah keluarga. Yang paling utama adalah keluarga. Karena itu di asar yang belum nutul dari riwayat Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu sabda Rasul irji'u ila ahlikum. Ini yang paling pertama untuk mendapatkan hak ta'lim, pengajaran. Pertama kali yang terdekat adalah ahlikum, keluarga kalian. Nah, ini tanggung jawab ini adab di antara adab talabul ilm adalah dia memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan secara ilmiah ya kepada orang yang di belakang mereka, terutama keluarga. Dan inilah amanah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap kepala keluarga, setiap suami, setiap ayah. Sebagaimana dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu Ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, ya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tidak bisa menjaga dari api neraka itu ya kecuali dengan apa? Iman. Kecuali dengan iman, takwa, wal ilm. Dan tidak akan bisa meraih itu semua kecuali dengan cara mereka mengajarkan apa itu iman, menjelaskan bagaimana itu ilmu, apa itu takwa. Nah, ini diantara asbab min awamil asbab sebab yang terbesar untuk kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ikhwanifiddin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah dua bab setelah bab ini Bab at-tanawud fil ilm. Ya. Bab at-tanawud fil ilm. Bergantian, berjadwal dalam hal ilmu. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwa seseorang itu memiliki banyak kewajiban, banyak kebutuhan, banyak keperluan. Ya, yang mau tidak mau dia harus membagi waktunya Iya, mengatur pekerjaannya. Nah, kenapa? Karena di antara tugas dan kewajiban dia adalah ilmu. Nah, maka dia mengatur supaya jangan sampai dia tertinggal dari ilmu itu di satu sisi, di sisi yang lainnya supaya dia bisa tetap melaksanakan kewajiban tugas yang ada padanya. Maka salah satunya adalah dalam dengan cara at-tanawub bergantian dengan dalam hal ilmu bergantian dengan tetangganya bergantian dengan temannya ya untuk bisa hadir sehingga dia mungkin satu hari atau satu waktu nggak bisa hadir diwakili oleh temannya yang kemudian waktu yang lainnya kesempatan berikutnya atau hari berikutnya sebaliknya sang teman yang tidak bisa hadir dia yang mewakili temannya tersebut untuk kemudian pada waktu tertentu malam harinya misalnya mereka saling bertemu untuk mendapatkan yang tidak hadir menanyakan apa yang disampaikan pada hari itu dari uh, ilmu yang disampaikan pada hari tersebut yang kemudian pihak yang hadir menyampaikannya dan menukilkannya dengan ilmiah dan amanah kepada temannya. Namun yang perlu diingat bahwa talabul ilm itu ada mimbab taksiril ilm mempelajari atau mempelajari prinsip-prinsip ilmu ya mempelajari ilmu-ilmu yang wajib nah dan yang kedua mimbab at-tawassu memperluas ilmu ya, memperluas ilmu yakni yang pertama ada mempelajari ilmu yang sifatnya wajib bukan dalam hal memperluas tapi dia mempelajari membutuhkan dia mem belum memiliki ilmu itu dan dia wajib me memiliki ilmu tersebut nah yang sifatnya prinsip mempelajari usulul iman mempelajari arkanul islam iya ini mimbab tahsil yang kedua jenis kedua adalah mimbab tausiah atau at-tawassu fil ilm memperluas ilmunya nah dia sudah tahu tata cara salat tapi dia ingin memperluas untuk mengetahui apa? Adillah. Nah, untuk mengetahui secara lebih rinci khilaf di kalangan para ulama. Ini mimbab tausiah, memperluas ilmu. Nah, at-tanawub ada pada jenis yang kedua. At-tanawub fil ilm itu ada pada jenis yang kedua, bukan pada jenis yang pertama. Bukan pada jenis yang pertama. Qala haddathana abul Yaman قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة wa kunna natanawabu an-nuzula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata dari sahabat Abdullah bin Abbas dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhum jami'an kata sahabat Umar aku dulu aku dengan salah seorang tetanggaku wajarun li minal ansar dari kalangan ansar fi bani umayyah bin zaid di kampungnya bani umayyah bin zaid wahia min awalil madinah yang kampung ini terletak di dataran tinggi Madinah maka kata Umar al-Khattab dan kami siapa beliau dengan tetangganya ini natanawabu saling bergantian natanawabu an-nuzul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadiri majlisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yanzilu yauman wa anzilu yauman sehari dia yang turun untuk hadir iya wa anzilu yauman dan aku sehari berikutnya yang turun iya itu jitu jitu bi khabari dzalikal min al wahyi wa ghairihi. Kalau aku yang turun, ya, maka berikut malam harinya aku yang datang kepada dia. Untuk apa? Menyampaikan apa yang ada pada hari itu. Yani wahyu yang turun pada hari itu ataupun keterangan-keterangan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari itu. Enggak cuma yang penting berjadwal tapi ada apa memang ada benar-benar upaya untuk menerima untuk mendengar apa yang ada pada hari itu Enggak dibiarkan iya, yang penting kamu yang hadir iya sekarang saya yang hadir kemudian nggak saling ketemu lah ketemu apa hari itu kata Umar kata sahabat Umar kalau aku yang turun maka aku datang kepada dia untuk menyampaikan wahyu dan ilmu yang sampai pada hari itu. Nah, ya sehingga menukilkan kepada temannya dengan penuh amanah, dengan amanah. Wa idza nazala fa'ala mithla dzalik. Kalau dia yang turun, maka dia melakukan hal yang sama. Seperti itu. Maka ikhwani fi din rahimani wa rahmakumullah, di sini adalah sebuah syahid bagaimana kecintaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ilmu dan bagaimana upaya mereka yang besar untuk tidak tertinggal sedikit pun dari ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak sampai luput dari faedah nam di majelis-majelis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam syarahnya, "Wa fihi anna taliba la yaghfal anin nazar fi amri ma'ashihi liyasta'ina ala talabil ilmi wa ghairihi." Pada hadis ini menunjukkan bahwa seorang talib, seorang talibul ilm jangan lupa untuk melihat pada atau untuk memperhatikan urusan ma'asyihi, kehidupan dia. Supaya apa? Liyasta'ina ala talabul ilmi wa ghairihi, supaya membantu. Ya, membantu menunjang memperlancar talabul ilmi yang dia lakukan ya bukan malah menyibukkan bukan malah menyibukkan dia dari talabul ilm. Justru supaya talabul ilmunya semakin lancar. Contohnya, semakin bisa membeli alat-alat tulis yang dia butuhkan untuk talabul ilm. Nah, atau bahkan sebelum itu dia butuhkan untuk makan dia sebagai seorang talabul ilm yang dia butuhkan. Bantu karena orang talabul ilm butuh makan. Bisa talabul ilm tanpa makan. Nah, nah ini contoh yasta'in bihi ala talabil ilm. Bukan malah menyibukkan. Banyak orang yang terperangkap dengan jerat-jerat syaitan punya usaha kecil misalnya. Oh, masih merintis ini. Nanti kalau sudah punya motor satu, iya, saya akan belajar konsentrasi. Ini masih merintis ya maklumlah. Jadwalnya apa? taklimnya kadang datang enggak karena menitis usaha. Nanti kalau saya lancar usaha saya, saya akan rajin belajar. Diingatkan, ya fulan dari mana tak taklim? Ya ini masih sibuk goreng masih ini. Terus belum ada motornya ini harus naik sepeda pancal ini. Jadi harusan. Oh ya. Kalau udah motor nanti ya ini tajab ya harus dapat penghasilan sekian. Ada motor nanti akan lancar belajarnya. Punya motor satu, kalau ada motor dua, lebih luas lagi. Nggak hanya kecamatan ini pemasarannya, tapi bisa kecamatan yang lainnya. Ya, waduh kalau naik motor dua, kehujanan. Kalau musim hujan, nggak lancar. Kalau ada mobil lebih enak. Terperangkap dia. Nah, akhirnya apa? Usaha, bisnis ataupun toko yang dia kelola akhirnya justru menyibukkan dia dari talabul ilm. Perhatikan. Eh, oh, kita talabul ilm kan harus punya pekerjaan, harus punya penghasilan. Iya. Nah, iya, betul. Tapi apa kata Al-Hafidh? Liyasta'ina ala talabil ilm. Untuk menunjang talabil ilm. Jangan sampai justru itu menyibukkan dia dari belajar ilmu. Nah, dan alhamdulillah sebagian dari tulah pada masa ini itu memang ada ya mereka masih alhamdulillah ada orang tua atau bahkan ada fasilitas dari ma'had di beberapa ma'had. Nah, ini kesempatan untuk mereka apa? bisa tafarru benar-benar konsentrasi dalam talabul ilm. Nah, karena kebutuhan mereka sudah dicukupi imma oleh orang tua atau oleh pihak-pihak yang lainnya. Alhamdulillah ini merupakan sebuah kemudahan yang Allah berikan kepadanya. Dan di sana ada yang tidak. Ada yang tidak mendapatkan kemudahan itu. Mau tidak mau dia harus bekerja. Mau tidak mau dia harus memiliki pemasukan sendiri yang mandiri untuk menyambung hidup dia. Nah, nah. maka diantaranya adalah dia bisa menerapkan cara ini. Iya, apa yang disebutkan di sini bab at-tanawud fil ilm. Termasuk juga dari kalangan para mutazawijin. Iya, yang berkeluarga. Nah, apabila memang tidak ada ha, kesempatan lagi maka bisa dengan cara at-tanawub. Nah, tapi sekali lagi at-tanawub di mana ya kawan? Letaknya pada ilmu yang sifatnya apa? Memperluas ilmu. Kalau memang dia belum paham tentang ilmu tauhidul asma wa sifat, Ya, dibuka pelajaran tauhidul asma wa sifat yang itu wajib bagi dia misalnya ba'dal asr maka dia harus supaya kan yang berlaku tanawub di situ. Misal, contoh. Nah. Tapi kalau di sana memperluas ilmu tersebut, iya, belajar mustalahul hadis contohnya misalnya atau yang lainnya, maka dia jangan sampai tertinggal dari jadwal tersebut. Maka diberlakukan dengan cara bagaimana? At-tanawub. Wafihi an الطالب la يغفل an Nazar fi amri ma'ashihi jadi dalam hadis ini menunjukkan bahwa seorang talibul ilm jangan sampai lalai memperhatikan kepentingan penghidupan dia supaya membantu dia dalam talabul ilm ma'a bil hazm fi su'al dengan tetap dia memiliki apa? Al hazm. Konsistensi yang kokoh, yang kuat. Fi su'al amma yafutuhu yauma ghaibatihi untuk bertanya, menanyakan tentang ilmu yang dia terluput darinya pada hari ketika dia tidak hadir. Nah, ini kadang-kadang yang juga maunya tanawub tapi apa? nggak pernah tanya, ya dibiarkan gitu aja. Nah. Ya. Nah ini yang kadang-kadang maunya tanawub tapi nggak memenuhi syarat at-tanawub yaitu apa? Ada upaya menanyakan apa yang dipelajari pada hari itu ya berangkat kerjanya pagi ya bulan nanti kami yang hadir ya oh ya pulang kerja jam 7 malam pelajarannya ba'dal asr nah jam 7 malam datang ke rumah sudah capek nggak sempat tanya tertidur dia besoknya kerja lagi nggak sempat tanya sama temennya apa ya ini bukan tanah yang sebenarnya Iya, ini bukan tanawub yang sebenarnya. Namun ada al-hazm. Nah, fi su'al amma yafutuhu amma yafutuhu yauma ghaibatih. Untuk dia tetap bertanya tentang ilmu yang dia terluput darinya pada hari dia tidak hadir. Nah, mungkin itu yang bisa anda sampaikan pada kesempatan hari ini pagi ini kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh